عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحكم الحاكمين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأجل الأصفياء والصديقين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد para hadirat dan saudara-saudara sekalian yang terhormat Pada pagi hari ini Pengajian kita khususkan Dengan penjelasan dan keterangan Apa yang ada sangkut pautnya dengan bulan Rajab serta Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi untuk kita mengambil barokah dan menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menegakkan agama Islam. Bulan Rajab termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab termasuk bulan yang terhormat lebih jelas termasuk golongan bulan-bulan hurum sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim serta diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam habisnya memang saudara-saudara pokok pengambilan atau sumber ajaran agama Islam terambil daripada Al-Quran dan Al-Hadis atau lebih terkenal juga dengan Alkitab dan As-Sunnah yang mana kedua-duanya sudah dijelaskan serta diajarkan oleh ulama-ulama yang ahli. Di dalam Al-Quran Karim Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman Inna iddatas syuhuri Inda Allah isna asara syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard Minha arba'atun huruf ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم Sesungguhnya hitungan bulan-bulan bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah tercatat di dalam kitab Allah Al-Lauhul Mahfuz ialah 12 bulan ketika Allah menciptakan langit-langit dan bumi di antara 12 bulan itu ada empat bulan yang terhormat itulah agama yang lurus maka janganlah kamu menganiaya diri dirimu pada bulan-bulan itu. Menurut ayat ini kita telah dapat mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan adanya bulan-bulan ditentukan dengan 12 bulan yang mana kesemuanya ini telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al Mahfuz ketika Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Adapun kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan segala sesuatu itu termasuk penetapan bulan-bulan yang sedemikian rupa tentu saja itu adalah fil azali karena kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah qadimah atau azaliyah sebagaimana kalau kita mempelajari ilmu aqidah kita membaca ilmu tauhid di dalam kita menciptakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala di sana dijelaskan Allah bersifat dengan Al-Qudrah. Al-Qudrah sifatun qadimatun qaimatun bidatihi ta'ala. Sifat kudrah sifat qadimah yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sifat irada kehendak Allah sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala jadi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala Allah akan menciptakan itu dan ini kehendaknya adalah azali artinya qadim adapun Allah mencatatnya dan lahul mahfud ini sudah ditentukan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskannya yaitu yauma khalaqas samawati wal ardh. Bahkan di dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat takdirnya segala sesuatu. Sebelumnya Allah menciptakan langit-langit dan bumi 50 ribu tahun di dalam hadis sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna Allah Ta'ala kataba maqadir kulli syai' qabla an yakhluqa as-samawati wal bi 50 alf am Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat takdir segala sesuatu sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi 50 ribu tahun nah, jadi dengan beberapa penjelasan itu kita dapat mengetahui semua yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ditentukan, sudah dicatat sebagaimana yang tersebut dalam hadis-hadis tadi. Termasuk adanya 12 bulan. Dan di antara 12 bulan, 12 bulan yang sudah ditentukan oleh Allah SWT itu ada 4 bulan yang tertentu Memang kalau kita pahami dengan secara meluas, kita akan mendapat mengetahui bahwa makhluk Allah Subhanahu wa taala yang beraneka warna ini tidak bisa meratakan kesemuanya. Tetapi ada yang diberi keistimewaan, ada yang diberi kemuliaan dan sebagainya. Kalau kita lihat bangsa malaikat, malaikat-malaikat bukan semua disamaratakan oleh Allah. Ada malaikat-malaikat yang dimuliakan. Termasuk malaikat-malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel ini dimuliakan oleh Allah. Di kalangan manusia, anak turun Adam alaihissalam pun tidak semua disamaratakan tetapi ada yang diistimewakan oleh Allah SWT ialah para rasul, para nabi bahkan di antara mereka pun ada yang dimuliakan dan sangat diistimewakan oleh Allah SWT termasuk yang 25 termasuk ulul azam apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan dijadikan khairul anbiya wal mursalin Begitu juga dalam tumbuh-tumbuhan. Ada yang diistimewakan oleh Allah. Dalam hewan dan sebagainya. Bahkan ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Jadi kesemuanya ini adalah tidak disamaratakan oleh Allah, tapi ada yang diistimewakan. Bahkan antara langit, bumi dan sebagainya demikian juga. Jadi jelas kalau begitu waktu itu pun juga ada yang dimuliakan oleh Allah. Bulan ada yang diistimewakan, hari ada yang diistimewakan, dan saat-saat ini pun ada yang diistimewakan. Kalau kita lihat hari Jumat diistimewakan, lebih diutamakan daripada hari-hari yang lain. Begitu juga di antara bulan-bulan ada yang dimuliakan oleh Allah termasuk bulan Ramadan. Ini dimuliakan, diistimewakan. Di samping itu ada bulan-bulan yang dinamakan bulan-bulan terhormat atau al-ashrul hurum jumlahnya empat. minha arba'atul hurum di antara belas bulan itu ada empat bulan yang terhormat. Di dalam kemuliaan empat bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang sejak zaman dahulu kala bahkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam orang-orang jangan sampai mengadakan peperangan, perbuatan-perbuatan jahat dan sebagainya walaupun di bulan apapun saja dilarangnya untuk berbuat itu dan ini yang melanggar garis Allah SWT apalagi di dalam empat bulan ini fala tadlimu fihinna anfusakum. Empat bulan yang terhormat itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Bulan-bulan apakah itu? Ketika Nabi menjalankan hajatul wada, Nabi berkhutbah di tanah suci. Di antara khutbah Nabi Muhammad Alaihi Wasallam disebutkan inna zamana qad istadar kahayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard as-sanatu 12 syahran fi kitabillah minha arba'atul huruf salasun mutawaliyat dzul wa dzul hijjah wal muharram wa rajab Allazi baina Jumada wa Sya'ban. Zaman telah berkisar kembali kepada saat diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Dalam tahun itu ada 12 bulan telah dicatat dalam kitab Allah. Di antara 12 bulan itu ada empat bulan terhormat yang tiga terusan Zulqa'dah Zulhijjah, Muharram dan Rajab yang berada di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Syaban. Nah, dengan penjelasan hadis Nabi Muhammad SAW ini, kita dapat mengetahui bahwa bulan terhormat adalah empat macam Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Kalau begitu, kita-kita ini pada bulan ini berada pada bulan terhormat pada bulan haram bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala maka di dalam bulan Rajab ada mempunyai penjelasan yang khusus walaupun beberapa penjelasan hadisnya tidak begitu kuat. Tetapi termasuk bulan Sorok ini sudah langsung penjelasan dari Al-Quran. Bahkan penjelasan dari para hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun mengkhususkan adanya bulan Rajab, sebagaimana sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, Rajab Syahrullah wa Sya'ban Syahri wa Ramadan شهر ummati. Sebagian ulama mengatakan ini hadis mursal. Artinya dari seorang tabi'i langsung ke Nabi, tidak ada sebutan sahabat. Tapi film dalam kitab yang lain diterangkan ini hadis marfu diriwayatkan oleh Ad-Dailami hanya tingkatnya dhaif nah, jadi Nabi menunjukkan bahwa bulan Rajab bulan Allah bulan Sa'ban bulan ku kata Nabi dan bulan Ramadan bulan umatku nah, dinisbatkan demikian ini atau di, disandarkan dengan sebulan demikian ini ini menunjukkan keistimewaan bulan Rajab bulan Allah semua bulan bulannya Allah tapi mengapa dalam hadis ini disebutkan bulannya Allah artinya yang memuliakan yang menghormat memberikan kehormatan bagi bulan ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan bulan Rajab dijadikan bulan gila termasuk bulan harum nah jadi kita dapat mengetahui bahwa bulan Rajab termasuk bulan terhormat pun dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kemudian di dalam bulan Rajab kita melihat banyak orang sangat memperhatikan untuk menjalani puasa. Ini adalah baik. Puasa itu sendiri sudah baik. Ketiga dalam bulan Rajab, walaupun sebagian ulama-ulama menjelaskan bahwa penjelasan dan keterangan adanya puasa khusus bulan Rajab itu hadis-hadis yang dhaif bahkan ada yang mengatakan tidak ada hadisnya sama sekali nah, walaupun demikian adalah puasa itu sendiri baik dan pada bulan Rajab pun juga baik maka tinggi demikian ini kalau kita sudah kembali kepada keterangan dan penjelasan jalannya umpama kita menemukan hadis itu adalah doib bagaimana sudah saya sebutkan kalau eh, dalam bab fadilah amal jalankan walaupun sekali agar masuk dalam hati jadi dalam hal-hal ini macam-macam penjelasan beberapa ulama termasuk adanya puasa bulan Rajab pernah ada seorang tanya bagaimana Rasulullah SAW itu kalau jam berapa Ya ada kalah puasa sampai penuh, ada kalanya tidak. Jadi sama dengan bulan-bulan yang lain. Ada yang menjelaskan hal demikian. Tapi ada hadis juga menjelaskan bahwa ada seorang yang puasa tiap hari. Lalu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan, jangan saya kuat. Kalau kuat puasa sekian hari, sekian hari, termasuk puasa tiga hari daripada bulan terhormat sum minal hurum talatan sum minal hurum nah, sum minal hurum ini termasuk bulan rajab nah, jadi masalah-masalah ini banyak timbul beberapa pendapat tapi pokoknya yang kita pegang adalah baik puasa rajab bahkan di mustahab dan walaupun dalil bagaimana sudah saya terangkan nah, jadi segala bulan Rajab adalah termasuk bulan yang teristimewa memiliki kedudukan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis. Di dalam bulan Rajab ini kebetulan Allah Subhanahu wa taala menentukan adanya peristiwa yang hebat, peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang menunjukkan kemukjizatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah terjadinya Isra dan Mi'raj. Terjadinya Isra dan Mi'raj pada bulan Rajab bahkan malam 27 ini menurut riwayat yang tersebut. Walaupun masih ada beberapa ulama mengatakan Isra Mi'raj bukan pada bulan Rajab. Bulan Rajab tetapi menurut riwayat yang tersebut yang begitu juga diperhatikan oleh umumnya dunia Islam adalah pada malam 27 bulan Rajab tahun 11 Hijrah eh, tahun 11 ketika Nabi terutus dan Nabi Muhammad SAW berusia 51 tahun sebelum hijrah kurang lebih 2 tahun. Adapun di dalam riwayat-riwayat yang lain bahwa Nabi Muhammad SAW sudah pernah di Isra Mi'raj lebih daripada 30 kali. Dalam beberapa riwayat bahkan diterangkan oleh kitab As-Siratul Halabiyah bahwa Nabi Muhammad SAW telah diislah mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada puluh kali berdasarkan beberapa riwayat tapi kesemuanya tadi dalam impian kecuali yang sekali yang terkenal pada 27 rojab itu yaqadatan bi ruhihi wa ini yang selalu diperingati oleh umumnya dunia Islam dan ini yang selalu terkenal ada Isra dan Mi'raj dalam masyarakat kaum muslimin yaitu yang ya kodotan ya kodotan bukan tidur yaitu ya dalam keadaan bangun bijasadi dengan jasadnya waruhi dan rohnya adapun lainnya dalam umumnya malah kadang-kadang kalau kita teliti betul dalam cerita Isra dan Mi'raj yang sering diceritakan diceritakan itu itu sebetulnya kalau kita kembali kepada hadis-hadisnya itu sudah campur aduk antara hasil dari Isra impian dan Isra bijasa diwaruhi yang Allah tadi. Nah, tapi toh untuk dasar ilmu tambah penjelasan keterangan saya rasa tidak menjadi persoalan. Tapi untuk orang menjadikan secara ilmiahnya ini harus dapat merincikan. Nah, ini masalah masalah. Jadi sekarang kita sudah dapat mengetahui demikian itu. Nah, sekarang Isra yang sekali ini yang terkenal riwayatnya atau yang tersohor pada malam 27 bulan Rajab tahun 11 setelah Nabi terutus tadi inilah yang selalu kita perhati dan selalu dibahas dan diterangkan di mana-mana. Dan hal yang demikian ini menunjukkan besarnya tingkat dan derajat Nabi Muhammad SAW. Karena Isra dan Mi'raj ini merupakan khususiyah min khususiyati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam merupakan keistimewaan dan kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam besar tidak ada nabi dan rasul yang diisra dan mengharapkan sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang bertanya, mengapa kadang-kadang dicatat dan tanggalan mi'raj Nabi Isa? Ini mi'raj Nabi Isa bukan mi'raj sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hanya Nabi Isa dinaikkan ke langit demi untuk diamankan karena di diserbu oleh kaum reaksioner barofa'ahullahu ilaihi rofa'ahullahu ilaihi sudah kamu di langit nah, jadi tidak ada Isra dan Mi'raj sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bagi Nabi dan Rasul manapun nah kalau begitu ini merupakan khususial memang Nabi Muhammad SAW mempunyai beberapa khususial mempunyai keistimewaan karena sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terjadinya Isa dan Mi'raj ini di samping apa yang difirmankan oleh Allah limuriyahu min ayatina untuk kami menunjukkan kepada Muhammad itu setengah dari ayat-ayat kami pun untuk menggembirakan dan membesarkan hati Nabi Muhammad SAW dan kaum pengikutnya apa sebab? Karena di dalam Nabi Muhammad SAW memperjuangkan agama Islam mendapatkan reaksi gangguan ejekan ganyangan rintangan yang luar biasa memang paling berat membina manusia maka itu oleh Allah Subhanahu wa taala ditentukan beberapa nabi dan rasul untuk pembina manusia. Yang terakhir Nabi kita Muhammad SAW yang sudah diberi kekuatan oleh Allah yang luar biasa dan sejak kecilnya sudah dibina dan dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW sendiri adabani rabbi fa ahsan ta'dibi untuk apa untuk membina manusia-manusia keseluruhannya yang mana manusia-manusia pada saat itu sudah sangat merosotnya sebagaimana sudah seringkali saya terangkan kurang lebih 600 tahun manusia-manusia dunia ini lo kosong dari daripada pimpinan Nabi dan Rasul maka sangat merosotnya sampai alamnya menjadi alam kufur alam syirik, alam mungkar, alam maksiat dan alam jahil. Gelap gulita. Lalu Nabi Muhammad SAW seorang diri diberi beban dan tugas kewajiban yang demikian berat untuk membina manusia keseluruhannya. Bukan untuk segolongan, bukan untuk sedaerah, bukan untuk semasa, tapi untuk seluruhnya maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan wa ma arsalnaka illa linnas kafah jadi Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk seluruh manusia bagaimana untuk memilih manusia sedangkan manusia dalam keadaan yang demikian rupa dihinggapi penyakit ruhani penyakit akli, penyakit fikri dan keadaan yang sedemikian itu maka jelas saudara-saudara sangat berat maka ketika menyebarkan agama Islam sampai dengan terang-terangan ganjaran gangguan luar biasa tidak dapat kita bayangkan bagaimana bukan hanya terhadap Nabi Muhammad SAW sampai terhadap pengikut-pengikutnya artinya orang-orang yang sudah memeluk agama Islam alias sahabat-sahabat Nabi -sahabat sampai di dalam memperjuangkan agama Islam itu karena sangatnya gangguan terhadap Nabi dan pengikut-pengikutnya Nabi merasa berbelas kasihan kepada pengikutnya pengikut-pengikutnya ada orang-orang Islam alias sahabat-sahabat Nabi diperintahkan untuk mengungsi bahkan dua kali ke negeri Ethiopia dan negeri Habas Nabi tetap mempertahankan dan untungnya bagi Nabi waktu itu masih ada dua orang pembelanya, pamannya sendiri yang bernama Abu Talib dan istrinya yang bernama Sayyidatullah Khadijah. Ini masih disegani atau disungkani oleh penduduk Mekah, oleh kaum Quraisy. Abi Talib sebagai tua-tuanya orang Mekah, Siti Khadijah seorang saudagar kaya yang tadinya banyak orang-orang diberi eh, barang dagangan dan menjadi bakul-bakulnya maka banyak yang sedang tapi setelah masuk tahun ke-10 Hijrah sampai masuk tahun ke-11 Nabi Muhammad SAW mendapatkan coba yang besar ialah wafatnya dua orang pembelanya tadi Abi Thalib meninggal dunia Lalu Sayyidatul Khadijah pun meninggal dunia hanya dalam seminggu tiga dua orang. Nah, setelah wafatnya dua orang ini, bagaimana rasa sedih dan susahnya? Walaupun bagaimana orang itu kalau mempunyai seorang pembela, apalagi pamannya sendiri meninggal dunia. Kalau orang mempunyai istri, apalagi istri yang sangat membelanya, mencurahkan harta bendanya dan segalanya untuk suaminya, lalu meninggal dunia, bagaimana perasaannya? Di samping ini, setelah wafatnya dua orang itu, makin meningkat gangguan kaum miskin, sekarang merasa tidak ada lagi yang disegani. Tidak ada lagi yang ditakuti, tidak ada lagi yang dimalui Jadi makin meningkat, makin meningkat gangguan terhadap Nabi Muhammad SAW sampai pada suatu ketika Nabi ke Ka'bah sana sudah ada orang yang berani mencekiknya sampai ada beberapa orang dari Abu Jahal mengambil kotoran unta atau jeruan unta dan kotorannya diambil waktu Nabi sujud di hadapan Ka'bah sana ini ditaruhkan di punggung Nabi Muhammad SAW ya dan tidak ada yang berani menolongnya tidak ada yang berani membela sama sekali anaknya Nabi sendiri yang bernama Sayyidatuna Fatimah yang masih anak-anak itu yang menolong, yang membersihkan. Sampai begitu. Maka akhirnya Nabi tidak tahan lagi untuk di Mekah. Nabi keluar dari Mekah untuk mencari orang-orang masuk agama Islam nanti diajak meneruskan perjuangan Islam ini. Berangkat Nabi dengan anak angkatnya ke daerah Taif. Di sana golongan Bani Faqif Maksudnya Nabi untuk mereka diajak masuk agama Islam, nanti diajak kerjasama memperjuangkan agama Islam. Sampai di Taif sana bukan hasil apa yang dibayangkan oleh Nabi dan diharapkan malah sebaliknya masuk di sana baru berbicara dan sebagainya pembesar-pembesar Taif Waktu orang Taif mengumpulkan anak-anak dan budak-budak untuk mengganyang Nabi Muhammad SAW dan melemparinya di hutan sampai berjalan jalan berhubungan darah dipertahankan oleh Nabi sampai 10 hari akhirnya terpaksa keluar tidak kuat, tidak hasil Nabi berdoa pada Allah SWT terkenal dengan doa Taif lalu Allah menuntun malaikat Jibril ketika Nabi berada di antara dua gunung di sela-sela gunung atau di lembah di antara dua gunung turun Raja Jibril jadi ya Muhammad Allah telah mengetahui apa yang menjadi tindakan orang-orang dan sekarang Allah memerintahkan malaikat yang menjaga gunung akan mematuhi segala perintah engkau ya Muhammad apa kemauan turun eh, keluar malaikat penjaga gunung dia bilang ya Rasulullah saya malaikat penjaga guru diperintah oleh Allah untuk mematuhi perintah kita karena Allah mengetahui bagaimana <clears throat> tindakan orang-orang terhadap engkau maukah engkau ya Rasulullah dua gunung ini saya hantamkan kepada orang-orang pagi Nabi tidak jangan kalau kamu hancurkan mereka dia hancur habis tapi jangan kalau mereka tidak dapat masuk agama Islam saya mengharapkan anak-anak turun mereka supaya masuk agama Islam. Disinilah herannya dan takjubnya malaikat-malaikat ini terhadap bagaimana jiwa Nabi Muhammad SAW betul-betul rahmatan lil alamin. Sudah begitu dikanyang, sudah begitu di antam dan sebagainya. Sekarang ada pembelaan dari malaikat yang diperintah oleh Allah untuk menghancurkan mereka, Nabi tetap tidak mau. Kalau kita manusia biasa malah mengharap. Ini memang manusia biasa. Kalau diganggu orang sedikit, muka-muka hancur. Tapi kita lihat Nabi Muhammad SAW sudah begitu tidak mau sama sekali. Memang betul-betul Nabi Muhammad SAW adalah Ra'ufur Rahim. Adalah betul-betul rahmatan lil alamin. Nah, inilah jadi harapannya masih jauh. Kalau bapak-bapak mereka tidak mau masuk agama Islam anak-anaknya biar masuk agama Islam jadi masih ada harapan tidak kena bapaknya anak anaknya maka syukur Alhamdulillah apa yang diangan-angan oleh Nabi yang diharap-harapkan hasil akhirnya semuanya anak turunnya masuk Islam masuk Nabi ke kota Mekah dan keadaan yang sangat prihatin maka tidak ada orang yang mengalami keprihatinan di dalam menekan hak dan kebenaran sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Nabi lain pun tidak mengalami keprihatinan seperti apa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai tahun itu dinamakan amal khusus. Nah, pada saat demikian itu saudara-saudara sudah top susah dan sedih serta keprihatinan Nabi Muhammad SAW semuanya ini toh sudah diaturnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka dalam keadaan yang sedemikian rupa sampai tahunnya dinamakan amal khusus Allah menunjukkan bagaimana pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana derajat dan pangkat serta keistimewaan Nabi Muhammad SAW Nah, justru pada saat yang demikian itulah terjadinya Isra dan Nah, jadi kita sudah dapat mengetahui bagaimana situasi dan keadaan akan terjadinya Isra dan Mi'raj sampai terjadinya Isra dan Mi'raj. Kalau kita sudah ambil ini saja, kita harus kembali bahwa perjuangan hak dan kebenaran yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala artinya memperjuangkan agama Islam Walaupun kita menghadapi rintangan gangguan bagaimanapun, pasti nanti ada kemenangan yang luar biasa. Pasti nanti ada adanya keberhasilan yang luas. Asal betul-betul kita memperjuangkan agama Islam sebagaimana digariskan oleh Allah SWT. Susah, sedih, gangguan, rintangan, dan sebagainya. Kalau kita tetap lurus dan berjalan di atas rilnya, pasti nanti ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hal ini harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Maka di dalam mempunyai hak dan kebenaran jangan orang lantas gentar, takut, putus asa karena mengalami kesukaran, karena mengalami rintangan, karena mengalami ganjangan atau mengalami kesusahan. Asal kita punya. Kenapa? Karena Allah SWT menekan Al-haqqu ya'lu wa la yu'la alaih. Ada kata yang lain, al-islam ya'lu wa la yu'la alaih. Hak itu tetap tinggi, tetap mulia, tidak bisa dikalahkan. Al-haqqu ya'lu wa la yu'la alaihi. Jadi hak itu tinggi, tidak bisa diatasi. Artinya tidak ada yang lebih tinggi, tidak bisa dikalahkan maksudnya. Jadi hak itu tetap menang. Hak itu tetap mulia, tetap jaya, tidak bisa dikalahkan, tidak bisa dihancurkan. Sudah. Kemudian orang-orang Islam ini yang membawa hak dari Allah SWT. Asal betul-betul keimanannya dan selamanya, tetap juga mulia, nggak bisa menjadi hina, remeh, rendah, tidak bisa. Kenapa? Allah SWT berfirman, wala tahinu wala tahzanu jangan kau merasa hina Jangan merasa susah. Wa antumul a'launa. Kamulah yang luhur. Tapi syarat in kuntum mu'mini. In kuntum mu'mini. ini syarat. Jadi in kuntum apa apabila kamu betul-betul adalah orang mukmin. Ini. Jadi kalau kita-kita ini orang-orang Islam betul-betul mukmin. Kalau Islam banyak mengaku Islam kenapa sampai tulis lah ayo sholat nanti-nanti puasa tidak itu tidak ini nah, itu ini di ayat tidak in kuntum mukminin ada mukmin yang sesungguhnya bagaimana mukmin yang sesungguhnya ada mukminin hakon ada mukmin shadiqun dan sebagainya jadi in kuntum mukminin kalau betul-betul kamu mukmin tidak akan hilang tidak akan susah tetap a'laun wala tahinu wala tahyanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin ini masalah dengan dua dalil ini saja kita sudah dapat mengetahui dan ini sudah menunjukkan kebesaran hati mukmin maka saya katakan walaupun dalam pertama kali mendapat gangguan rintangan ujikan dan sebagainya toh akibatnya pasti akan berkurang asal ingkuntur mukmin sudah dialami langsung secara hebat dan dahsyat oleh Nabi Muhammad SAW di dalam menegakkan agama Islam, di dalam memperjuangkan agama Islam, begitu apa yang dialaminya sampai topnya saudara. Dan tidak ada, tadi saya katakan Nabi dan Rasul siapa, apalagi orang biasa, akan mengalami keprihatinan setopnya yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW tidak ada. Apalagi kita-kita ini Walaupun dikatakan dengan perintangan gangguan susah, tapi tak tidak ada sepucuk kuku hitam dari apa yang dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita apa yang kita alami? Nah, jadi kalau begitu, walaupun bagaimana kita harus menjadi mukmin yang sesungguhnya, toh nanti ada pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hal yang demikian tadi, sampai tahunnya dinamakan amal khuzul justru pada saat itulah Allah mengembirakan hati Nabi Muhammad SAW dan menunjukkannya apa yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terjadinya Isra dan Mi'raj menurut riwayat yang tersebut pada malam 25 Rajab sedang Nabi tidur bersama dua orang di Hijir Ismail. Bahkan ada yang mengatakan di lain tempat. Di sana Nabi tidur bersama dua orang yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Sudah. Tengah malam datang tiga orang malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Omong-omong malaikat ini mana? Dia itulah yang dikenal. Ya sudah besok malam saja. Besok malam begitu juga datang lagi. Omong-omong tiga malaikat mana? Itu yang tengah. Ayo sudahlah besok saja. Malam ke-27-nya malam 27 dapat mana itu yang tengah lalu kita menjamin Nah apa yang menjadi omongan malaikat ini Nabi Muhammad SAW mendengar dan mengetahui. Karena Nabi Muhammad SAW dan begitu juga Nabi-Nabi mempunyai sifat khusus. Tanamu ainahu walayanamu kalbu. Tidur matanya tapi bangun hatinya. Matanya tidur seakan rupanya orang tidur. Kejam, hatinya merem. Tapi hatinya tidak jadi sifat lagi. Jadi apa tahu kita? Lain kita-kita ini. <laughs> matanya terbuka tapi hatinya tidur. Nah, kadang-kadang matanya terbuka begini, tapi itu sudah tidur sudah. Dari apa? Dari sangat ngantuknya. Apalagi kalau sudah matanya dikejamkan sekali, otomatis sudah. Hatinya sudah tidur. Nah ini, tapi kalau Nabi tidak begitu tanamu ainahu walayalamu kalbu. Sudah. Lalu ini dibawa ke daerah Zamzam. Setelah di sana, lalu dioperasi dada Nabi Muhammad SAW dibuka oleh malaikat Jibril, dibantu oleh malaikat Mikail. Nabi dibuka hatinya ini bukan sekali itu, bahkan ada beberapa kali. Ketika masih berusia 4 tahun, di daerah Halimah Sa'diyah Nabi dibawa oleh malaikat-malaikat ke atas gunung bukan dibuka dadanya masih umur 4 tahun katakan juga sebelumnya Nabi diutus juga begitu dan akan juga ini beberapa kali dibuka dadanya diambil hatinya disucikan dengan air zam-zam lalu ditarik iman, khidmatan dan sebagainya kenapa kok disucikan apa hati Nabi kotor? tidak disucikan ini adalah wazaduhu tuhran ala tuhri sudah suci ditambah suci wazaduhu tuhran ala tuhri mereka malaikat menambah suci di atas suci lalu dikasih stok kekuatan iman kepada sebagainya karena untuk berjalan berjalan yang begitu jauh lalu disediakan kendaraan memang diaturnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan demikian cara-cara dunia. Cara sunnatullah fil ardi. Tanpa apa-apa tuh Allah Maha Kuasa diambil saja dinaikkan bisa. Atau dibawa oleh malaikat ya dapat. Nah, mengapa diaturnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peraturan dunia? Ini semua mengandung pelajaran bagi kita selagi kita masih di dunia untuk memperjuangkan sesuatu harus memakai cara-cara duniawi yang sudah diaturnya oleh Allah yang dinamakan tilka sunnatullah orang dan sunnah tabdina nah sunnatullah berarti kalau orang akan bepergian akan usaha mesti ada alatnya termasuk ada kendaraan nah, jadi Nabi Muhammad Alaihi Wasallam pun disediakan oleh Allah kendaraan yang mana kendaraan itu pun juga yang dinaiki oleh Nabi-Nabi dahulu tapi yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW itu istimewa. Kendaraan ini berupa Orang kalau menjelaskan Nabi Muhammad SAW diiswakan naik petir, naik kilat, berdek macam-macam. Wah ini keliru, salah. Sebab apa? Nabi sendiri bercerita didatangkan oleh malaikat apa? Dabatun baybo. Daba ini ada istilah dan sudah menjadi bahasa dan bahasa Arab dabah hayawan atau khawaim. Jadi hewan yang mempunyai empat kaki. Malah Nabi menceritakan besarnya lebih kecil sedikit dari biwar, lebih besar dari himan. Jadi modelnya model kuda begitu. Hanya modelnya agak lain, ekornya sama dengan ekornya sapi, dan kakinya sama dengan kaki unta. Di kaki yang muka ini ada dua sayap kecil. Jadi bukan buruk yang digambar-gambarin. Itu siasatnya orang cari uang itu. Itu golongan buat duit. <laughs> Iya, bukan itu digambar begitu dempok wajahnya perempuan ditaruh di rumah dikatakan itu buruk. Bukan begitu malah rumah yang ada itunya mereka nggak masuk ya mereka nggak masuk jadi bukan itu orang nggak tahu nggak ada foto waktu itu nggak ada pelukis dan sebagainya hanya Nabi cerita kurang tuh begini jatuh belok dan sebagainya nah itulah kalian memang mau nah, sudah mempunyai kecepatan yang luar biasa lari selompatan itu jauhnya sama dengan pandangan matanya sepandangan matanya. Ini umum keistimewaan. Sudah dinaiki berangkat menuju ke Syam. Nah, dari Al-Masjid Haram ke Al-Masjid Syam, ini dalam perjalanan, ini yang dinamakan Isra. Nah, lalu di dalam perjalanan ini ada riwayat Nabi melihat apa-apa yang ditunjukkan oleh Allah, ada yang lagi antara bumi dan langit. Nabi melihat. Ada riwayatnya lagi setelah masuk di langit-langit melihat. Jadi kalau kita kumpulkan beberapa hadis-hadis menjelaskan ini, ya ada tidak sahih, ada tidak hasan, ada dhaif, ya ini macam-macam. Jadi anda lihat setelah Nabi keluar dari Masjid Haram dalam perjalanan ini melihat macam-macam. Ada yang mengatakan setelah dari Baitul Laham sampai ke Baitul melihat macam-macam. Ada yang mengatakan Bainas sama wal ard. Nabi melihat macam-macam ditunjukkan oleh Allah. Ada yang mengatakan tidak setiap langit macam-macam dia lihat. Pokok kesimpulannya di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi memang ditunjukkan oleh Allah SWT pertama keadaan orang yang baik kedua keadaan orang yang tidak baik ketiga Nabi mengalami rintangan-rintangan dan godaan Sehingga Nabi selalu selamat. Ini menandakan bahwa iman Nabi Muhammad SAW sangat terjamin daripada godaan dan rintangan jelas selamatnya. Nah, lalu keempat, Nabi melihat apa yang dipersiapkan oleh Allah SWT di dalam alam yang sedemikian luas. Yang kelima, Nabi mendapatkan hadiah dari Allah SWT yang merupakan kesemuanya ini anda sangat menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW dalam membesarkannya begitu juga bagi kaum pengikutnya artinya kaum muslimin dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW nah, di samping itu ini kesemuanya merupakan imtihan merupakan ikhtibar merupakan ujian maka setelah terjadi suatu macam-macam manusia yang tadi Islam ada yang murtad yang tadinya belum Islam ada yang masuk Islam yang sudah Islam ada yang kuat macam-macam jadi merupakan ujian maka setelah Nabi menceritakan tentang Islam dan awal ada yang murtad bahkan ada yang belum masuk Islam ada yang kuat tetap makin kuat dari sini Abu Bakar As sedikit makin kuat makin kuat dalam perjalanan apa yang dilihatkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang saya serahkan tadi di antara bagaimana orang yang baik termasuk orang yang memperjuangkan agama Allah. Orang yang memperjuangkan agama Allah mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah SWT pada malam Isra dan Mi'raj dilihatnya oleh Nabi Muhammad SAW dicontohkan oleh Allah sebagaimana orang-orang tani sekarang menanam, sekarang tumbuh, sekarang panen begitu dia putus-putus ini hasil daripada orang yang selalu memperjuangkan agama Allah SWT atau orang yang berjuang demi keluhuran dan kemenangan agama Islam. Nah, ditunjukkan. Kemudian ditunjukkan orang yang tidak baik, wih macam-macam. Bagaimana keadaan orang yang tidak baik, tunjukkan semua. Ya siksanya, akibatnya termasuk orang yang malas sholat, sudah ditunjukkan bagaimana orang yang ma, ma, ma, sholat di dalam alam per, alam alam tahanan, alam barzah melempar menghampiri kepala mereka sendiri sampai pecah pecah utuh lagi ambilnya batunya diambil pecah lagi terus begitu termasuk orang yang makan rentan makan riba yang mana mereka ditahan di bengawan darah akan bangkit dapat sambil dilempari oleh malaikat-malaikat yang jagar dengan batu wah ini orang-orang yang ahli makan riba begitu juga orang-orang yang ahli riba. begitu juga perempuan-perempuan yang khianat pada suaminya dan macam-macam orang yang pegang amanat yang tidak sampai dan sebagainya macam-macam ditunjukkan lalu rintangan Nabi dirintangi dan dikujar oleh setan Nabi selamat oleh pengaruh Yahudi, Nabi selamat. Oleh pengaruh Nasrani, Nabi selamat. Oleh pengaruh dunia, Nabi selamat. Hingga malaikat-malaikat itu mengatakan selamat yang umat tidak, umat puluh saksi. Nah, jadi perjalanan pengaruh dunia Nabi selamat, umat Muhammad selamat di dalam pengaruh dunia. Pengaruh Yahudi dan Nasrani selamat. Pengaruh itu sama. Nah ini umumnya umat Muhammad SAW selamat asal betul-betul menjadi umat Muhammad SAW sampai masuk di Madinah, masuk di Madian, sampai di Tursaina, sampai di Baitul Lahad, lalu masuk ke Baitul Maqdis. Di sana yang diikat, Nabi masuk sudah penuh orang menyambut itu para Nabi dan Rasul. Lalu Nabi sholat dua rakaat mengimami. Nah, ini menandakan bahwa Nabi imamul ambiya wal mur, Sari, jadi imamul ambiya wal mur. Setelah itu Nabi lalu diberi hidangan jamuan jamuan yang ada macam-macam riwayat. Ada yang mengatakan air dan susu, ada yang mengatakan air susu dan arak, ada yang mengatakan air susu arak dan madu empat macam. Lalu Nabi mengambil madu sedikit, lalu mengambil susu dihabiskan. Malaikat jadi spontan menjawab asab tal fitrah. Wah, baik tempat tepat kamu mengambil fitrah lambang kesucian. Umpama kamu minum air, la wariqat umat tenggelam semua umat. Umat kalau minum arak, lahwat umat rusak semua jadi. Nah, jadi ini semuanya menunjukkan bahwa kejayaan umat Nabi Muhammad SAW dan penyelamat Kenapa Nabi tidak ambil araknya, tidak ambil airnya, hanya ambil susu. Nah, ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan jaminan keselamatan umat Nabi Muhammad saw. Maka Jibril spontan mengatakan asab tal Lau salib talma la ghariqat ummatuh. Lau salib tal lau la ghawat ummatuh. Nah, umpamanya kau ambil air tenggelam semua umat Andai kata kau ambil anak sesat semua umat. Nabi Susama akhir zaman orang yang mengaku rahmat ada saja yang masih keren. Ada yang saja masih mabuk. Ada enggak? Ada saja. Padahal Nabi salat Nah ini jaminan bagi umat. Jadi umat Nabi Muhammad SAW yang sesungguhnya. Jadi umat Muhammad tetap jaminan yang baik. Sudah semua Nabi menyambut dan sebagainya, menyambut dan sebagainya, dan Allah menyambut biar naik ke langit. Ah, naik, naik, naik ke langit, buruk enggak ikut. Jadi waktu Nabi Mi'raj tanpa buruk. Nah, jadi buruk ini hanya untuk Isra saja yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Taala bi abdillah ila minal Masjid Hawar ilal masjid aqsa alladhi baraka hawlahu lin wa min ayatina innahu samiu basir ini sudah selesai dari sini minal masjid haram ilal al aqsa naik turab dalam ayat ini pun juga sudah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW diisokkan itu kali ialah bijasan ini ya Allah dengan lafaz ayat subhanalladzi asabi abdihi kalimat abad nah, ini adalah jumlah gerung Jadi manusia manusianya nah, ini yang kita ceritakan ini adalah bijasadi waru hayya qawatan ini dan ini biabdihi nah, dan perjalanannya hanya sekejap dari daripada suatu malam dia tidak semalam suntuk kenapa? dalam ayat ini pun Allah sudah menyebutkan Subhanallah asra asra itu sudah mempunyai makna menjalankan di waktu malam <coughs> Saro Yasri berjalan di waktu malam asra yusri menjalankan di waktu malam. Jadi kalimat saro yasri itu berjalan di waktu malam, jadi waktu malam. Loh, padahal ayat ini sudah menunjukkan asro menjalankan di waktu malam. Mengapa kok disebut lailan lagi? Nah, lailan ini menunjukkan aifi juz'in minal laili Artinya sebagian daripada waktu ma malam tidak semalam suntuk. Jadi Isra Nabi Muhammad SAW bukan semalam suntuk tapi sebagian daripada waktu malam. Aibidus Maka itu setelah Nabi menceritakan kepada orang-orang Mekah menjadi suatu keheranan dan keajaiban sampai begitu ramai. Tadi saya katakan ada kalanya yang Islam kumurtan, ada yang bukan Islam masuk Islam, ada yang kuat, ada macam-macam sambutan. Karena apa? Karena dianggap luar biasa dan aneh. Umpama dalam impian Nabi kita, tidak nah, begitu dianeh, kenapa biasa? Tapi karena Mekah dan Baitul Maqdis perjalanan biasa, naik unta, sebulan berangkat, sebulan kembali. Dua bulan pulang pergi itu Mekah Baitul Maqdis. Nah ini hanya sekejap, sebentar, ngamalah. Bagaimana? Wah ini masa keanehan, keanehan dan keheranan. Nah, ini jadi keistimewaan betul-betul. Nah, jadi Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW hanya sebagian daripada waktu malam. Sudah sampai di Betul Maqdis selesai upacara di Betul Maqdis naik lagi ke langit naiknya ke langit hanya dengan dua dengan Jibril saja dan Nabi Muhammad SAW naik naiknya bagaimana ada mi'raj orang nggak bisa tahu bagaimana hal yang luar biasa mau kok naik sampai ke langit pertama lalu dibukanya ketemu Nabi Adam langit kedua ketemu Nabi Isa dan Yahya langit ketiga Nabi Yusuf langit keempat Nabi Harun langit ke eh, ketemu Nabi Idris, langit kelima ketemu Nabi Harun, dan langit ke enam ketemu Nabi Musa, langit ke ketujuh ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini pun ada riwayat terbalik, ada riwayat terbalik. jadi ada Nabi Yusuf langit kedua, Nabi Isa Yahya langit ketiga, dikatakan Nabi Yusuf ketiga, macam-macam cerita. Ya ada hadis beberapa macam. Kalau orang kumpulkan semua ini beberapa riwayat. Jadi Nabi masuk di langit pertama, kedua, ketiga dan sebagainya sampai ke enam. Ketemu Nabi Musa. Nabi Musa menangis. Nah, kenapa? Wah ini Muhammad masih muda, Nabi akhir zaman, sudah dapat pangkat semacam ini, dapat anugerah dan keistimewaan semacam ini. Jadi Nabi Musa nangis itu nangis terharu. Bukan nangis apa, tapi nangisnya nangis ter, terharu. Nah, naik ke langit ke enam tadi ditunjukkan oleh Allah. Ditunjukkan beberapa nabi tampak. Ada seorang nabi jalan sendiri, tidak ada umatnya ada seorang nabi diikuti hanya dua orang. Ada seorang nabi diikuti oleh dua orang, tiga orang, ada dua belas orang, macam-macam. Wajah seorang nabi diikuti umat banyak. Kata Nabi, jangan itu umat saya bangga. Oh bukan itu umat yang Musa. Kami Nah umat saya mana? Coba lihat di sana. Wah penuh sekali. Sudah tidak bisa dibayangkan. Lalu ada suara ini di antara umatku ini 70 ribu orang bakal masuk surga tanpa hisab. Ada riwayat yang lain, setiap satu dari 70 ribu tadi membawa lagi 70 ribu lagi masuk surga tanpa hisab. Jadi 70 ribu kali 70 ribu. Ada nah, riwayat 70 ribu. setiap satu dari daripada 70 ribu membawa lagi 70 ribu lagi. Ya, semuanya tadi Waktu Nabi menceritakan pencinta ini termasuk siapa tanda-tandanya? Tanda-tanda di antara orang gak, yang gak tahu mendukun. Jadi antara orang sih gak tahu dukun. Gak tahu mendukun. lain yastarikun wa la yakun. Gak tahu dukun, gak tahu mendukun. Di antara itu. Artinya gak percaya dengan kalau ramal, dukun dan sebagainya. Dia gak, gak meramal, gak cukup itu, gak golongan itu. Dari, la yakun Di antara itu waktu Nabi menceritakan orang ini semuanya ada sahabat namanya Ukasa. Sahabat Ukasa waktu Nabi cerita-cerita yang masuk surga tanpa hisab dan sebagainya, ada sahabat Ukasa minta, "Ya Rasulullah, doakan saya dari golongan itu." kalau Nabi, "Anta minhum, kamu golongan ini." Jadi sahabat Ukasa langsung jelas golongan yang pun tadi dari Karena kalau ada kebaikan itu orang itu spontan cepat minta. Ada lain tanya, apa minta sudah kata. Ya Rasul saya juga doakan tidak perlu itu. Oh kamu sudah didahului oleh kata. Di stop oleh Nabi, kamu didahului oleh Ukasa. kok kak Ukasa. Orang kan tanya kenapa Nabi kok jawab semua begitu? Kemungkinan di majlis itu ada orang munafik. Nah, kemudian kemudian oh, kemungkinan ada orang macam-macam. Kemungkinan kalau satu jawab semua semua semua semua bagaimana? Sedangkan mereka macam-macam. Nah ini sangat bijaksana Nabi tidak menyinggung hanya ditutup sabakoka ukasha. Kamu sudah dihului oleh sahabat ukasha. Nah, yang untung sahabat siapa? Ukasha ini spontan karena dia pertama kali. Dijawab Nabi antamin bum kamu golongan itu. Nah, jadi waktu Nabi di langit ke enam sudah tunjukkan oleh Allah bagaimana jumlah umat yang paling banyak umat Nabi Muhammad SAW. Memang Nabi akan bangga, akan senang umatnya paling banyak Sampai ada hadis itu. Tazawwajul walutal watuluta fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Ada riwayat ini mukasim tul umam yang qiyamah. Kamilah perempuan golongan yang banyak anaknya. Karena saya akan bangga dengan kamu itu penuh. Jadi umat Muhammad paling penuh Nabi bar Dan paling bahkan paling paling banyak umat Muhammad. Lalu naik ke langit ke enam, ayat ke tujuh, berjumpa dengan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim bersandaran di pintunya Al-Baitul Ma'mur. Setiap langit ini ada bait. Seperti Ka'bah, bait ini bait Izzah dan sebagainya, ada Baitul Ma'mur. Itu Baitul Ma'mur dimasuki oleh tujuh puluh ribu malaikat harus masuk keluar kembali maka lain maka lain dari mulai Allah menciptakan sampai hari kiamat ketika berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim pesan ya Muhammad sampaikan salamku kepada umatmu dan katakanlah pada umatmu bahwa surga itu tanahnya subur, umatmu sebenarnya memperbanyak tanaman surga yaitu pembacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar fi riwayat wala haula wala quwwata illa billah ini pesan Nabi Ibrahim untuk Nabi Muhammad menyampaikan salam pada umatnya dan supaya umatnya memperbanyak tanaman dalam surga yaitu dengan pembacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar naik Nabi ke sidratul muntah sidratul muntah itu sidir itu tanaman sidratul muntah kokokan jadi tanaman yang luar biasa malam itu dihias oleh Allah SWT in yasa sitra tama yaksa mazahal basra matawa wah dilihat luar biasa di, di, di bias oleh Allah SWT malaikat-malaikat hinggap di sana ingin mengetahui bagaimana wajah Nabi Muhammad SAW dan malaikat-malaikat ingin mendapatkan kemuliaan sampai ditemukan seakan-akan gagak hinggap di pohonan yang besar malaikat-malaikat akan melihat Nabi Muhammad SAW Sampai di surga Tahara Nabi mampir surga Masuk surga Dilihat segala macam surga Waktu masuk surga ada bidadari yang luar biasa cantiknya Heran Nabi tanya Eh kamu kepunya siapa? Saya kepunya Zaid bin Harithah Kepunyakan anak angkat Nabi yang diajak ke Taif tadi Itu sudah disediakan Sudah ada calonnya Jadi calonnya sudah Lalu Nabi berjalan lagi ketemu di surga ini pada kedongkuah bagus luar biasa banyak bidadari untuk waktu itu Nabi melihat tanya siapa ini wah ini tempatnya Umar bin Khattab tapi Umar bin Khattab bidadari banyak sekali kata Nabi bergurau saya Umar waktu ngomong Lalu waktu itu saya nggak tanya, terus saya pergi kenapa ya Rasulullah? Wah saya khawatir, kami Umar sangat cemburu kami. Hmm. <laughs> Wah tidak ya. Jadi sambil bergurau waktu turun menceritakan. Waktu Nabi jalan di surga, nampak sahabat Bilal jalan di surga. Sahabat Bilal jalan di surga. Padahal Bilal masih hidup di sini. Nampak itu. Pakai terumpa emas. Kenapa Bilal kok dalam pangkat itu? Karena Bilal itu termasuk keistimewaannya setiap bersuci. Artinya butuh sholat dua rokaat Ini keistimewaan. Jadi apa yang dilihat oleh Nabi dalam surga itu malah ainu ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi yang luar biasa. Nabi keluar dari sana, lihat neraka. Waktu Nabi lihat neraka, ketemu malaikat Malik. Oh, salam memang malaikat Tidak pernah ketawa sama sekali malaikat Malik. Lalu melihat neraka, luar biasa segala macam. Nah, di sana yang dilihat oleh Nabi, wa inna aktar alian nisa. Dilihat jumlahnya orang neraka itu paling banyak orang perempuan. Wah ini harus kita berhati-hati harus betul-betul kita sayangi, kita kesiani orang-orang perempuan ini. Wa inna aktsaru yang bisa bahkan ini ada ada Bukhari lagi. Selain Isra Mi'raj ada lagi cerita bahwa Nabi juga melihat surga. Wa inna aktsara Kalau kita lihat memang sekarang coba lihat. Kebanyakan mungkar maksiat ini orang perempuan kesian. Nah laki-laki tidak menjaga. Lalu olahraga sekarang sebenarnya. Celana pendek begini baru demo perempuan-perempuan. Kira-kira kita untuk senang. senang Nah ini. Nah, kadang-kadang yang punya anak itu, anaknya ya sudah begitu ikut tidak apa-apa. Bapaknya ahli ngaji, jamaah, ahli tahlil. Nah, anaknya itu tidak apa-apa. Kadang-kadang mau lihat. Setelah di sana nggak lihat anaknya itu. Lihat sampingnya. Wah ini dapat lihat kesian Nah, sampai kadang-kadang ini sudah jamaah, golongan masjid, golongan apa, sekarang mengadakan poli, ya campur perempuan diikutkan sekali. Nah kan kesian lah perempuan, kesian betulnya. Padahal inna aktor alihan di misa, nah ini padahal selalu melanggar. Jadi kalau kita tidak ini bagaimana? Berarti orang ini menjerumuskan. Jadi harus betul-betul wa inna aktor ada nisa. Jadi perempuan-perempuan harus sadar lagi lagi harus yang memimpin perempuannya. Jangan sampai menjadi ahli neraka. Nauzubillah. Ayo, nah, di mana-mana saja jauh lihat. Maka mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan. Nabi keluar dari sana terus naik ke langit. Ke, ke, ke hijab, ke hijab, ke hijab, ke hijab, ke hijab, ke hijab. Sudah sampai satu tempat, Jibril tidak berani sudah. Nabi Sun naik ke Di sana Nabi sujud pada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surah sujud hormat pada Allah membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh Nabi jawab lagi assalam jawab lagi assalamu alaina wa ala ibadillah salihin lalu semua mendengarkan asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Aina maka ini ditaruh dalam sholat supaya kita ini selalu ingat. Dan memang sholat menjadi nawajul mu'min. Nah, setelah mendapat wahyu dan macam-macam, Ja'ala menjawab sholat lima waktu. Yang tadinya lima puluh karena turun dari Nabi Musa, sudah Nabi Musa dan sebagainya, sampai jadi lima waktu. Lima waktu tetap siapa menjalankan dengan sesungguhnya akan mendapat pahala sebagai lima puluh. Maka jelas as-salat diperintahkan di sana, diberikan di sana, ini menanji menjadi kenapa? As-salatu mi'rajul mukmin. Salat itu naiknya rohani orang mukmin. Orang mukmin yang salat naik jiwanya. Naik terus naik. Waktu salat Allahu Akbar sudah muji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Naik ini. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin naik terus menyatakan iya karena abu dua iya karena sa'in mengajukan permohonan Ihdinas eh, surat mustaqim akhirnya sudah ruku sujud hijau naik naik terus nah, ini setelah selesai sudah jiwanya sudah tersepuh tersuci dibersihkan nah ini jadi sholat ini betul-betul menjadi Na'rajul mukmin. Jadi kalau orang sholat jiwanya naik, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. maka orang yang tapi sholat sebagai manusia mesti jadi orang baik. Tapi kalau orang nggak sholat, naudzubillah atau sholat nggak kawan. Nah, maka jelas inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Nah, Nabi turun selesai dari sholat terus turun sampai Baitul Maqdis sudah buruknya dilepas naik lagi buruk masuk ke Mekah itu hanya belum sembuh nah, pagi Nabi cerita macam-macam sambutannya orang termasuk Abu Jahal dan lain-lain. Di antara sambutan yang orang-orang ini ada yang kuat tadi sudah saya ceritakan, di antara Nabi dites. Betul Muhammad kamu ke sana tadi malam? Kalau betul coba ceritakan bagaimana Masjid Aqsa ah, itu. Berapa jendelanya, berapa pintunya, jetnya ini macam-macam. Nabi Muhammad nggak lihat. Allah merintah Jibril turun membawa masjid taruh di muka. Masjid taruh di muka, Nabi sudah menceritakan lihat di masjid lainlah dari kejadian Isra dan Mi'raj maka ini betul-betul menjadi ujian bagi manusia keseluruhannya mana yang kuat imannya dan mana yang tidak dan menandakan bahwa kebesaran Nabi Muhammad SAW dan Nabi mendapatkan kegembiraan dan kesenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi umatnya. Maka selesai saudara Allah Nabi meningkatkan perjuangannya sampai Hitler yang akhirnya mendapatkan kemenangan yang luar biasa hingga tersebarnya agama Islam sampai Mekah, Madinah diislamkan hingga menjadi daerah pertama Islamnya Mekah dan Madinah ada Madinah pertama lalu Mekah selesai Nabi wafat selesai tidak perjuangannya nah, Nabi wafat di Madinah diteruskan oleh para sahabat-sahabat kader-kader Nabi Muhammad SAW sampai Islam tersirat di dunia Nah, jadi betul-betul kejadian Isra dan Mi'raj kejadian yang luar biasa dan betul-betul menandakan keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang diciptakan oleh Nabi Muhammad SAW semua sudah dialami, sudah dilihat dengan dua mata kepala sendiri maka kita kaum muslimin syukur alhamdulillah menjadi umat Nabi Muhammad saw dan tidak lain marilah kita meningkatkan ilmu, ilmu pengetahuan agama Islam dan kita teruskan perjuangan Nabi Muhammad saw hingga kita mendapatkan husnul Salatullah salamullah ala صلاة Uh... فصلت وكم من ذلة فصلت وكم من نعمة وصلت بأهل الله الله على طه عليه وطاعته وامتنا على حبه وجماعته اللهم اكفنا معه جنة بينهم والمن يذكرها وارزقنا معه في قصورنا بينهم والمن ينزلها وارحمنا يوم يشفعنا الخلائق وترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا مع الغافلين عن ولا عن قدر نسينا اللهم لا تجعل في مجلس هذا احدا الا وصلت بما توبه الذنوب وسددت برداء المغفره وجوده اللهم انه وما أوجد من إخوان من أمرك والله أعلم فلا تعلم من كرامها للساعة وفضلها اللهم ارحمنا إلى سنة الخطبون وفينا من وسلام على من اللهم اجعلنا يا لآبائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين يوم لقائك من الذاكرين وعن طاعتك مشكورين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون والمغفور الظالمين واغفر لنا من جميع اجمعين اللهم اغفر شر الظالمين اللهم اغفر شر الظالمين اللهم اغفر شر الظالمين واجعلنا من فتن هذه الدنيا سالمين اللهم اجعلنا هذا الرسول كريما لنا شفيعا وارزقنا بيوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حول نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة أنيابنا الموضوع بعد أبدا وانصرنا بعمل وإرادة اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا والمشايخ والمعلمين وأن الحقوق علينا وللمجرى والخير في أهل الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات آمين إنك مجيب الدعوات وقضاء الحاجات وغفر الذنوب الخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة يعني yang minta Al-Fatihah sakit Al-Fatihah Kamu bagus balik. Yeah.